وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار Masyarakat muslimin para jemaah kaum muslimin para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu majelis majelis ilmu majelis yang para malaikat mendoakan kita semua dengan mereka merahmati artinya memintakan rahmat untuk orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu dan memintakan pengampunan bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat mulia nikmatul ukhuwah wa haqiqatul ukhuwah yakni al-imaniyah al-islamiyah kita akan membahas tentang nikmat persaudaraan persaudaraan seiman persaudaraan Islam dan hakikat persaudaraan di dalam Islam. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat bersaudara dalam iman, takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an persaudaraan adalah bagian dari sifat orang beriman di dunia. Dan Allah pun menjelaskan di dalam ayat Al-Quran bahwa persaudaraan merupakan sifat ahlu surga. Adapun persaudaraan merupakan sifat yang khusus dari ahlul iman Allah Ta'ala mengingatkan nikmat yang paling besar adalah nikmat persaudaraan dalam seiman. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum Dan ingatlah kepada nikmat Allah kepada kalian. Ketika dulu kalian bermusuhan. Ini yang dimaksud adalah kaum muslimin ketika di zaman jahiliyah. Orang-orang Ansor ketika zaman jahiliyah. Mereka terjadi permusuhan dan pertikaian. Lalu Allah Ta'ala menyatukan hati kalian dengan Islam dengan tauhid, dengan iman bersaudara. Allah Ta'ala mengingatkan nikmat ini karena nikmat persaudaraan adalah nikmat yang sangat agung. Yang merupakan sifat dari orang-orang beriman. Dalam surah Al-Hijr, itu surah ke-15, dalam ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ahlul jannah. Para penghuni surga Allah taala mengangkat dalam hati mereka kedengkian, kebencian, hasad dan menjadikan mereka bersaudara. Wa qala Allah taala wa nazana ma fi sudurihim min gillin ikhwana dan kami lenyapkan dan kami tiadakan di dalam lubuk hati-hati mereka al-gil rasa benci, rasa dengki, rasa dendam. Lalu kami jadikan mereka bersaudara semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang beriman di dunia bersaudara dan di akhirat pun mereka akan bersaudara. Orang beriman di dunia mereka akan saling mencintai sebagaimana nanti di surga mereka akan saling mencintai. Allah taala mengingatkan dengan dua ayat ini tentang nikmat persaudaraan. Walaupun kita mengetahui persaudaraan di antara sesama manusia itu adalah sangat banyak sebabnya. Sebagian di antara kita ada yang bersaudara karena sesama dalam nasab. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an kata-kata persaudaraan ini disebutkan dalam lima macam. Persaudaraan dalam nasab berkaitan dengan seibu sebapa atau seibu sebapa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus". Ini adalah persaudaraan karena nasab. Yang kedua persaudaraan karena sesama kabilah, Satu suku. Allah berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan Allah telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud. Dan terkadang persaudaraan karena landasannya adalah cinta, mawaddah, mahabbah. Walaupun bukan saudara kobilah ataupun nasab. Seperti dijelaskan dalam ayat yang tadi. Wa naza'na ma fi sudurihim ikhwana. Ma wa ma fi sudurihim min gillin ikhwana. Terkadang persaudaraan karena sesama pengikut. Karena dalam agama. Allah berfirman dalam ayat yang tadi, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِئْمَتِهِ ikhwana. Inal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Karena mengikuti, karena satu madhab maka orang bersaudara. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis bahwa persaudaraan ini ada dua. Ada persaudaraan yang akan abadi dan ada persaudaraan yang akan hancur, yang akan binasa, persaudaraan yang sementara. Ada persaudaraan yang terpuji, ada persaudaraan yang tercela. Persaudaraan yang abadi, persaudaraan yang akan langgeng adalah persaudaraan seiman. Apabila yang menjadi latar belakangnya adalah iman, takwa, dan Islam. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang tadi. Tapi persaudaraan karena nasab persaudaraan karena kobilah, maka itu tidak akan abadi jika tidak dibarengi dengan persaudaraan iman dan takwa. Persaudaraan yang terpuji adalah persaudaraan yang karena Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ini dalam merupakan hadis kudsi, Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya hak atas hambaku untuk aku mencintainya. Barang siapa yang saling mencintai karenaku. Siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah akan mencintainya. Maka kecintaan ini, kecintaan persaudaraan yang dicintai Allah Ta'ala dan kecintaannya akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila kecintaan seseorang karena dunia yang didapatkan dari orang yang dicintainya. Dan apabila orang mencintai saudaranya karena dia mendapatkan jabatan dari seseorang yang dia cintai, maka kecintaan dan persaudaraan ini akan berhenti ketika sesuatu yang dia harapkan dia tidak mendapatkannya. Dan dia tidak akan mendapatkan pujian Allah. Tidak akan mendapatkan karunia dari Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, Murul iman al-hubu fillahi wal bugdu fillah. Dengan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan simpul iman, pokok iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Para talabat ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat persaudaraan. Marilah kita lihat bukti nyata bagaimana kita bersaudara. Pertama saya akan kisahkan bagaimana sahabat Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu taala anhu dengan sahabat Ansor. Yang mana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini satu kisah yang sangat menakjubkan. Faqad jama'a indah haula'i al-afadilah minas salaf bainal isar, wa bainal ifah. Di mana kita mengetahui pada kaum salaf semoga Allah telah merahmati mereka menggabungkan antara isar yaitu mendahulukan orang lain sebagai bentuk kecintaan dalam bentuk dunia dan bersikap ifah, menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu <coughs> beliau hijrah ke Madinah dan beliau tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, tidak membawa istri. Lalu Rasulullah SAW mempersaudarakan dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Rabi al Ansari radhiyallahu taala anhu. alaihi amraini. Lalu Sa'ad bin Rabi al Ansari menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf dua perkara. Ahlahu wa malahu. Keluarga dan hartanya Beliau mengungkapkan, aku punya istri lebih dari satu. Kalau engkau menginginkan salah seorang di antara istriku, dan engkau menyenanginya, maka aku akan mentalaknya. Dan silahkan engkau untuk menikahinya setelah habis idahnya. Dan aku pun memiliki beberapa bidang tanah. Jika engkau mengharapkannya, maka silahkan ambil untukmu. Min hadal jihad, min hadal wajhi isar. Dari sisi ini beliau mendahulukan yang lainnya. Dan ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr. Waladina tabawa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajidu fi anfusihim harajam mima utu wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun dia isar Allah mengabadikan tentang sifat Sa'ad bin Rabi Al-Ansari dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat ke-10-nya. Ayat ke-9-nya maaf. Lalu Abu Rahman bin Auf beliau bersikap ifah. Dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain, menggantungkan diri kepada Allah. Faqala daluni ilasuk. Maaf, aku tidak bisa menerima pemberianmu. <clears throat> Di samping juga aku bukan ahli petani, aku adalah pedagang. Daluni ilasuk. Tunjukkan aku ke pasar. Maka beliau ditunjukkan ke pasar dan seperti biasanya beliau berdagang lalu Allah taala memberikan fadilah kepadanya sehingga beliau setelah tiga hari ketemu dengan saudara-saudara orang Ansor yang lainnya ketemu dengan orang-orang muhajir yang lainnya maka tangannya telah kelihatan ada hanaknya, yaitu kelihatan bahwa beliau telah walimah telah menikah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Aulim, walau bisyahatin. berwalimah lawahai Abdurrahman, walaupun hanya seekor kambing. Lihatlah kaum salafus salih ridwanullahi taala alaihim di mana mereka melakukan amal yang sangat agung dan menjama mengumpulkan dua sifat yang sangat agung yaitu bainal ukhuwah wal ifah. Persaudaraan membantu temannya lalu sebagiannya ifah. Maka dengan itu marilah kita lihat ungkapan salafus saleh yang mungkin ini sangat sulit untuk kita lakukan hari ini dan dilakukan oleh kita hari ini. Qala Abdullah bin Mas'ud Kunna idza qadimna al-akh atainahu Fa in kana maridun kana iyadah wa in kana mashghulan kanat aunan wa in kana ghairu dzalika kanat ziyarah mereka mengatakan keadaan kami apabila datang teman yang baru, apabila datang penduduk yang baru, maka kami mendatanginya. Jika dia sakit, maka kami menengoknya. Jika dia punya kesibukan, maka kami membantunya. Kalau tidak sakit, kalau tidak punya kesibukan pekerjaan, maka kami menziarahinya. Inilah ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mereka menggambarkan persaudaraan. Lihatlah ungkapan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim tentang persaudaraan. Ja'a rajulun ila Abi Hurairah faqala Inni uridu uhaika fillah. Faqala atad rumah hakul ikha qala arifni faqala alla takuna ahaku bidinarika wa dirhamika minni Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, datang seseorang kepadanya dan dia berkata, sesungguhnya aku mengharapkan darimu persaudaraan karena Allah. Lalu orang itu mengatakan, tahukah bagaimana hak persaudaraan? Arif nih, kasih tahu aku. Maka beliau mengatakan, supaya engkau tidak beranggapan bahwa artinya apa? dirham lebih hak atau dinarmu lebih berhak dari diriku. Abu Hurairah mengungkapkan hakikat uhuwah dan manzilah ulu himmah fil uhuwah artinya martabat yang tertinggi dalam uhuah <coughs> ketika orang mengatakan bahwa dirham untukmu dan dinar untukmu lebih berhak ketimbang untukku. Dan ini martabat ihsan. Ali ibnu Husain radhiyallahu taala anhu berkata, "Qala Ali ibnu Husain li rajulin hal yadhulu ahudu ahadukum yadahu fikami akhihi wa kisihi wa yakhudu minhu ma yuridu bawari ghairi idni qala la qala fal yusammi bi ikhwan ada ungkapan salah seorang ulama salaf apakah memasukkan salah seorang di antara tangannya Kesaku saudaranya. Ataupun mungkin atau mungkin tempat penyimpanan harta seseorang. Lalu dia mengambil darinya dengan tanpa seizinnya. Maka dia matan tidak. Maka kalau begitu jangan dihitung itu sebagai persaudaraan. Orang yang bersaudara yang hakikat bersaudara seolah-olah dia membolehkan. Tapi bukan harus seperti itu. Maksudnya apa? Kita mengambil harta orang bukan. Tetapi ketika orang telah mengizinkan saudaranya untuk mengambil apa yang ada di sisinya tanpa izinnya dan izinnya telah izin yang maklum, maka itu adalah hakikat uhuah yang sesungguhnya. Sehingga para ulama salah mengatakan, apabila ada saudaramu berkata kum, ila ain, palatu sahibhu. Kalau ada orang berkata, mari kita pergi, lalu dia bertanya mau kemana, maka jangan dianggap teman yang sesungguhnya. Kalau dia udah cinta dan gambar uhuah yang sesungguhnya, maka dia akan pergi kemana saudaranya pergi tapi bukan berarti bahwa kita pergi kepada tempat maksiat, bukan. Tapi gambaran bagaimana kecintaan yang sesungguhnya. Dan ini digambarkan oleh salafus soleh. Ridwanullahi ta'ala alaihim. Lihatlah satu ungkapan salafus soleh berkaitan dengan persaudaraan. Dan bagaimana mereka mengungkapkannya? Kita lihat ungkapan salafus soleh tentang hal ini. Lihatlah salah satu ungkapan Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syahir radhiyallahu taala anhu. Bagaimana persaudaraan ini? Dan bagaimana memberikan bantuan tidak mengandung penghinaan kepada orang. Lihatlah. Dia berkata, "Qala li ashabihi" Ida kanat laka hajah falatukallimuni fiha walakin uktubha fi ruk'atin, sumar fa'ha ilaya. fa ini akrohu an ara fi dalla su'ar. lihat Kalau engkau punya kebutuhan kepadaku, maka janganlah engkau langsung bicara kepadaku tentang kebutuhan itu. Tulislah dalam secari kertas, lalu berikan kepadaku. Sebab aku tidak ingin melihat wajahmu ketika meminta itu dalam wajah yang menunjukkan engkau itu mengemis merendahkan diri. Karena orang yang meminta biasanya menunjukkan wajah yang seolah-olah dirinya butuh sekali, merendahkan di depan orang. Walaupun tentunya kita hari ini merasa senang kalau orang lain meminta kepada kita dan orang lain itu menunjukkan rasa butuhnya. Menunjukkan bagaimana merendahkan diri di depan kita. Tapi lihatlah salafus soleh ridwanullahi ta'ala alaihim Mereka enggan melihat orang lain meminta kepada dirinya dan melihat wajahnya seolah-olah rendah di depan dirinya. Dan ini uhuah yang sesungguhnya. Seorang ulama yang bernama Abi Ishaq Al-Kassai dikisahkan. Ja'a rajulun ilaihi lailan datang seseorang pada waktu malam kepadanya. Pakola, maja abika?" kola "Rokabani dainun." Kola kamhu kola arba mi'ah dirham. Fa akhraja kisan fa'atahu. Falam raja anhu baka faqala lahu ahluhu ma yabkika. Qala bukai anni lam absar an halihi wa alja'tu ila dhullih wa alja'tuh ila dulli. Abu Ishaq Al-Kasai dikisahkan, satu malam dia kedatangan seseorang mengetuk pintunya. Lalu dia bertanya, apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku? Orang itu mengatakan, aku datang ke sini karena utangku. Berapa utangnya? 400 dirham. Lalu beliau itu mengeluarkan dompetnya atau mungkin apanya lalu mengeluarkan. Ketika orang itu pergi, maka dia pun menangis. Lalu beliau ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kenapa engkau telah membeli kau menangis? Maka beliau mengatakan, aku menangis karena aku melakukan satu kekeliruan. Kenapa? Aku tidak melihat ke rumahnya tentang keadaannya. Aku tidak bertanya tentang keadaannya, apakah dia punya utang atau tidak. Aku tidak pernah keliling kepada saudara-saudaraku bertanya tentang keadaannya. Aku salah. Dan menyebabkan orang itu menjadi hina dengan sebab perlakuanku ini. Ia datang kepadaku dengan mengemis. Padahal mengemis itu tidak terhormat. Menyebabkan dia hina. Lihat ungkapan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Sehingga mereka mengatakan la isruna dirhaman a'taituhu li akhi afdalu min mi'atu ini min khamsati mi'ah dirham itu lil masakin. Mereka mengungkapkan satu ungkapan dua puluh dirham yang aku berikan kepada saudaraku tanpa meminta, tanpa mengemis, tapi aku memberikannya karena yang melatar belakangnya adalah kecintaan semata, persaudaraan semata, lebih baik daripada apa yang aku berikan 500 dirham kepada orang miskin. Mereka mengatakan memberikan 20 dirham lebih baik ketimbang aku memerdekakan seorang hamba. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pemberian yang pertama adalah mutlak mahabbah mutlak mawaddah yang tidak ada latar belakang apapun sehingga dicintai oleh salafus saleh. Ini bukti. Tetapi pemberian yang kedua tidak semata-mata mahabbah. Ada semata-mata kasihan semata. Ya mungkin kasihan itu juga tidak disertai dengan rasa cinta. Ini adalah ungkapan salafus soleh bagaimana mereka mengungkapkan tentang persaudaraan. Bagaimana mereka itu menggambarkan persaudaraan. Sehingga Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu taala mengatakan tentunya perkataan ini adalah satu ungkapan yang memberi motivasi. Belum mengatakan, saudara-saudaraku, teman-temanku, lebih aku cintai ketimbang keluargaku dan anak-anakku. Kenapa kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala haula'i ahli wa auladi yudakiruni anil dunia, wahaulai ihwani ikhwani yudakiruni anil akhirah. Belum mengatakan kenapa aku lebih mencintai saudara-saudaraku daripada keluarga dan anak-anakku. Belum mengatakan karena anak-anakku dan keluargaku mengikatkan aku tentang dunia. Sementara saudara-saudaraku mengingatkanku tentang akhirat. Dia lihat gunung tersebut akan jatuh maka dia Dengan akan ungkapan dari para sahabat Hayat nu'minu sa'ah. Mari kita beriman sesaat. Mari kita duduk beriman. Kenapa para sahabat mengungkapkan ketika kami kembali kepada keluarga-keluarga kami, Ketika kami datang ke kampung-kampung kami, maka kami merasa berkurang iman ini. Tetapi ketika kami duduk dengan saudara-saudara kami, duduk dengan Abu Bakar, duduk dengan Umar, duduk dengan Utsman, duduk dengan Ali, duduk dengan Abu Hurairah, maka bertambah keimanan kami. Kenapa? Semuanya mereka mengingatkan kami tentang akhirat. Tapi keluargaku berminta tentang dunia, tuntutan tentang dunia. Mereka mengingatkan kami tentang dunia. Para jamaah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Inilah gambaran salafus saleh ridwanullah taala alaihim tentang dunia dan gambaran mereka tentang persaudaraan. Lihatlah mereka mengungkapkan satu ungkapan yang menggambarkan bentuk persaudaraan. Lalu mereka itidar, Ya, itidar ini menyebutkan alasan satu ketika ketika mereka tidak bisa membantu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak punya kisah yang lainnya. Ja'a rajulun ila Abdullah bin Mubarak. Fasa'alahu an yaqdiya dainan alaih. lahu ila wakilin lahu. Falamma waroda alaihil kitab. Qala lahu wakil. Kam dain alladhi sa'alatku. Qada'ahu. Qala sab'u mi'ati dirham. Wa ida Abdullah qad katabalahu an yu'tiyahu sab'atu alafi dirhamin. Faraja'ahu al-wakil wa qala innal gulat qad faniyat. Fakataba ilahi Abdullah in kanatil gulat qad faniyat fa innal umra aidan qad fana. Fa ajzalahu ma sabaqo bi kolami. Ini lihat Datang seseorang kepada Abdullah bin Mubarak. Orang itu meminta untuk dibayarkan utangnya. Supaya diselesaikan utangnya. Lalu <clears throat> beliau menulis kepada wakilnya yang baginya. Lalu ditanyakan berapa utangnya, kisahnya potongannya. Maka disebutkan dia punya utang 700 dirham. Maka ternyata Abdullah bin Mubarak telah menulis baginya untuk memberinya tujuh ribu dirham. Jadi tadi apa? Dia memintanya berapa? 700 dirham. Abdullah bin Mubarak memberikan berapa? 7000 dirham. Maka sang wakil murojaah, artinya seolah-olah bertanya kepadanya, "Kenapa gitu. memberinya segitu?" Maka digambarkan begini. Orang yang selalu punya utang dibayar berapapun ya akan habis nanti dia punya utang lagi. Ya orang yang senantiasa tidak tahu bagaimana mengatur kehidupan dia akan punya utang lagi nanti. Maka beliau mengatakan, iya. Beliau mengatakan demikian juga umur pun akan panas. Maka beliau mengatakan, insya Allah Allah Taala akan memberikan pahala ya, yang telah ditulis oleh kolamku. Jadi di sini menunjukkan jemaah yang dirahmati Allah Taala ini hakikat persaudaraan, hakikat uhuwah dalam Islam yang digambarkan oleh kaum salafus soleh ridwanullahi taala alaihim. Sehingga tadi ada berkata para ulama. Ya. Walaupun mungkin ini sangat berat sekali diungkapkan seperti ini. Ida qala al ahli ahihi kumbina qala ila aina fala tusahibuhu. Wa qala al akharu minasalam. Ida qala a'tini min malik faqala kam turid aw ma falam yakum bihaqil iqa. Sampai diungkapkan, kalau ada saudara, seseorang berkata kepada saudaranya, mari kita pergi. Lalu dia bertanya, mau kemana? Maka ini belum bersahabat dengan sebenar-benar bersahabat kata. Kalau orang, ada orang berkata kepada yang lainnya, berikan aku dari hartamu. Lalu dia bertanya berapa? Lalu untuk apa? maka orang itu belum menunaikan hak persaudaraan. Sesungguhnya ini bukan tidak boleh. Sesungguhnya ini bukan terlarang. Tetapi salafus saleh menggambarkan bahwa bagaimana mereka menggambarkan kecintaan kepada saudaranya Bagaimana mereka itu menunaikan hak persaudaraan. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. <clears throat> Tentunya ini adalah berbeda dengan kita hari ini, persaudaraan ini. Berbeda dengan hari ini. Oleh sebab itu, para ulama salaf menggambarkan salah satu gorobatul Islam wa ahlihi asingnya dinul Islam dan pemeluknya para ulama salaf mengatakan al-guruba orang yang diasingkan ada dua kelompok yang pertama yang dinamakan dengan gorobah bohiroh. Orang yang diasingkan dalam bentuk-bentuk yang bahir. Yang menampakkan amal-amal islami. Yang menampakkan amal-amal islam. Di tengah kebanyakan orang meninggalkannya. Menampakkan sunnah, menampakkan kebenaran. Yang kedua katanya gorobah batinah. Orang terasing dalam bentuk batinnya. Seperti apa? Orang yang ikhlas hari ini adalah sedikit. Oleh sebab itu tidak sedikit orang yang memberi hari ini stres. Orang yang memberi hari ini ujungnya bunuh diri. Kenapa? Karena dia membeli tidak ikhlas tujuannya dunia. Seperti orang yang hari ini dia memberi karena tujuan jabatan. Orang yang memberi karena tujuan kursi. Dalam sebuah jabatan. Maka setelah dia memberi, lalu dia tidak mendapatkan jabatan itu, maka dia jantungan mati. Dengan sebab apa? Pemberiannya itu. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq mengimpakan seluruh hartanya. Dan Utsman bin Affan mengimpakan satu per tiga hartanya. Dan Umar radhiyallahu taala mengimpakan setengah hartanya dalam perang Ahzab, dalam perang Usayyurah, dalam perang Tabuk. Dan beliau tidak merasa kehilangan dengan apa yang diberikannya. Kenapa? Karena ikhlas dan orang yang ikhlas hari ini adalah guroba. Nah, demikian juga orang yang menampakkan persaudaraan dengan persaudaraan yang dasarnya karena Allah hari ini guroba. Karena orang bersaudara hari ini karena dunia. Bersaudara hari ini adalah karena perkara dunia berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan dunia, tidak berkaitan dengan kecintaan kepada Allah. Maka dengan itu adalah guroba. Orang-orang yang bersaudara karena Allah adalah sedikit hari ini. Dan yang menampakkan benar-benar persaudaraan hari ini adalah sedikit. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adan dulu ya? Tidak ada? Belum. Kemudian para ulama salaf ridwanullahi taala alaihim mengungkapkan persaudaraan di masa fitnah. Persaudaraan di masa fitnah memiliki kedudukan yang agung. Dengan itu salafus soleh mengungkapkan dua ungkapan. Istausu bi ahli sunnah fa innahum killah. Wa qala ba'duhum taraffaku baina ahli sunnah fa innahum killah. Ulama salaf mengatakan saling nasihati saling memberikan nasihat sesama ahlu sunnah. Jangan saling mentahdir. Jangan saling menggibah. Jangan saling menjelekan. Jangan saling menghinakan. Karena ahli sunnah itu sedikit. Taraf faku. Bersikap saling menyayangi. Bersikap rahmah. Saling menyayangi bersikap lembut dengan sesama ahli sunnah karena ahli sunnah itu sedikit. Ini gambaran persaudaraan. Para ulama salaf mengatakan kalau kamu ketemu dengan ahli sunnah berada di arah timur, maka sampaikan dariku dari arah barat. Salam kepadanya. Dan jika engkau ketemu dengan ahli sunnah di arah utara. Sampaikan dariku salam dari arah selatan. Ini ungkapan salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim tentang persaudaraan. Bahkan para ulama salaf mengungkapkan persaudaraan dengan sesama ahlul hadis. Bagaimana kecintaan mereka kepada ahlul hadis diungkapkan sebagaimana kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'aitu muhaddisan yuhaddisu bil hadis, faka'anni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyan." Kenapa? Sebab orang yang mengajarkan hadis di kali ini adalah sedikit. Orang yang menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW hari ini adalah sedikit. Maka Imam Syafi'i rahimahullah telah mengungkapkan satu ungkapan yang sangat agung. Kalau aku melihat seorang muhadis menyampaikan hadis kepadaku dan menyebutkan hadis seolah-olah aku melihat Nabi Hasan masih hidup. Kecintaannya kepada ahlul hadis diungkapkan oleh Imam Syafi'i seperti kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Taala yang menjaga hadis Nabi Hasan hari ini adalah sedikit? Yang bisa memisahkan doib dengan sahih hari ini, hari ini adalah sedikit. Bahkan bukan di Indonesia, di dunia ini masih dihitung dengan jari. Para ulama yang mereka memiliki kehususan tentang ilmu hadis dan Imam Syafi'i mengungkapkan bentuk kecintaannya. qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ajma'al muslimuna anna man tabayyana lahul hadisu. Fala yahilalahu an yada'ahu liqawli ahadin. Idza sahal haditsu fahuwa madhabi. Lihatlah mereka diungkapkan dalam ungkapan yang lain. Ijma kaum muslimin. Apabila sampai kepadanya hadis, maka tidak halal baginya meninggalkan hadis karena ungkapan seseorang. Karena mengikuti ungkapan seseorang. Maka ini adalah mahabbah billah kecintaan karena Allah Ta'ala. Mereka mengatakan tidak sahal hadis fabuha habib. Apabila sahih hadis maka itu adalah madhabku. Maka lihatlah para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengikat percintaan adalah dengan kebenaran, dengan hak sebagai pengikat yang sangat kuat tentang hakikat percintaan ini. Karena barang siapa yang mengikat percintaannya dengan dunia, karena barang siapa yang mengikat percintaannya hanya dengan nasab, karena barang siapa yang mengikat percintaannya karena dengan kobilah semata, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah semuanya fana. Semuanya binasa dan tidak akan mampu mengikat manusia dengan ini semua. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah seseorang akan bisa mengabungkan hati manusia walaupun dia mengimpakkan dengan seisi muka bumi ini. Allah taala yang akan mengikat hati kita. Nah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalam ungkapan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim mereka mengungkapkan persaudaraan dengan gambaran-gambaran yang tadinya Kemudian poin yang selanjutnya. Apa sebenarnya yang bisa merusak tentang persaudaraan? Yang bisa membinasakan persaudaraan. Yang bisa menghancurkan persaudaraan sesama iman. Para ulama menjelaskan ada beberapa poin yang akan membinasakan, melenyapkan persaudaraan. Yang pertama, giab aniyah al hasanah. Yang pertama adalah tidak ada niat baik dalam hati seorang mukmin. Karena Rasulullah SAW menjelaskan innamal a'malu biniyat Wa inna malikul imriin manawa. Dengan itu Rasulullah SAW mengatakan, setiap amal tergantung niat. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Maka apabila dalam hati hati kita, dalam hati kaum muslimin, dalam hati ahlu sunnah, tidak ada niat yang baik, yang ditanamkan dalam dirinya, yang ditanamkan dalam jiwanya, kecintaan kepada saudaranya. Maka tidak mungkin akan muncul kebaikan ini. Dan tidak akan muncul persaudaraan ini. Maka oleh sebab itu Imam Hasan Basri tadi mengungkapkan. Beliau mengatakan demi Allah saudara-saudaraku lebih aku cintai ketimbang keluarga dan anak-anakku. Kenapa beliau mengungkapkan kalimat ini? Bukan berarti beliau tidak mencintai keluarganya. Bukan berarti beliau tidak mencintai anaknya. Karena Nabi SAW pun mengatakan, Khairukum, khairukum fi ahlihi. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Tapi kenapa Imam Ibn Mubarak mengungkapkan kalimat itu. Para ulama mengatakan yang dimaksud beliau ingin menancapkan, Pingin menanamkan dalam hatinya dan pingin meniatkan dalam hatinya cinta kepada saudaranya. Perso, apa persaudaraan kepada saudaranya. Para ulama mengatakan kenapa Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab yang pertama kitab Badil Wahyi dalam hadis yang pertama membawakan hadis niat. Membawakan hadis tentang menyebutkan tentang ikhlas. Para ulama mengatakan salah satu faidahnya bahwa bentuk kebaikan kalau tidak diniatkan bentuk kebaikan apabila tidak diniatkan di dalam hati dan tidak ada azimah tidak ada irodah maka tidak mungkin. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, setengah kebahagiaan orang adalah nisfuhul irodah, wa nisfuhul ilmu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, setengah kebahagiaan adalah irodahnya, himmahnya, ulul himmahnya, kuatul irodahnya, kuatul azimahnya. Setengahnya adalah ilmunya. Karena irodah tanpa dibimbing dengan ilmu celaka. Orang yang tidak punya himmah aliyah tidak akan melakukan aktivitas, tidak akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi tatkala orang telah menancapkan kebaikan dalam hatinya, telah punya keinginan dalam hatinya, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dia akan melakukan kepada setiap bentuk kebaikan. Dan ini yang dinamakan dengan uluwir lima. Ini yang pertama. Karena tidak ada ini. Tidak tertanam. Yang kedua, giab at-tarbiyah imaniyah. Wa khasatan fil ukhuwah. Minimnya pendidikan tentang ukhuwah. Tatbiknya. Realisasinya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, Kunu ibadallah ikhwana. Yang para ulama mengatakan kunu ibadallah ikhwana ay iktasibu ma tasiru bihi ikhwana. Yang para ulama salah mengatakan dalam menafsirkan makna hadis ini, carilah, tempuhlah sebab-sebab yang kamu bisa bersaudara. Pelajari. Tanamkan bagaimana mendidik anak, mendidik keluarga kita, mendidik istri kita, mendidik generasi kita agar bersaudara. Tumbuhkannya. Maka Nabi SAW mengatakan kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Agan dulu. Ya, kita agan dulu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan break sebentar sama-sama mendengarkan azan Isya. Nanti setelah azan kita lanjutkan kembali kajiannya. Kemudian isanya kita akhirkan setelah kajian. Fadal. Isaf, enak. المؤذن يؤذن الشافي موجود Thank you. Demikian telah kita simak sama-sama dan Isya. Kemudian kita lanjutkan kajiannya kita serahkan kembali kepada Al Ustaz Abu Qatadah Al Athari hafizahullah taala. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Lihatlah di sini dua kisah yang sangat agung yang merupakan sikap seorang ulama besar yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i sedang duduk dengan murid-muridnya. Bagaimana menjamak niat dan mendidik. Anna al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kana jalisan ma'at talamadihi. Ini ma'at talamadihi Faturiqa alaihimul bab Fanahaba ahadum faqala asyafi'i Ketika Imam Syafi'i sedang duduk dengan murid-muridnya Tiba-tiba muncullah seseorang yang mengetuk pintu Maka berdirilah salah seorang di antara mereka dan membukakan pintu Lalu Imam Syafi'i mengatakan Anwi Niatlah Qala ma anwi. <coughs> Alhamdulillah. Iya, dikum. Apa niatnya? Qala in kana sa'ilan a'taituhu. Wa in kana mustaftian fa'abtaituhu. Wa in kana mustagisan fa'astaghithuhu Lihatlah dua kisah kisah ini. Imam Syafi'i sedang duduk. Lalu ada orang yang mengetuk pintu. Lalu Imam Syafi'i berkata kepada murid-muridnya, "Silahkan kalian untuk melakukan niat yang baik." Apa katanya niatnya? Kalau dia meminta-minta ataupun meminta bantuan, niatkan olehmu, aku akan membantunya. Kalau dia akan meminta fatwa, maka berilah fatwa olehmu. Kalau dia meminta pertolongan untuk membebaskan kesulitannya, maka bantulah dia. Subhanallah. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala mengajari murid-muridnya dengan satu budi pekerti yang sangat luhur yang menggambarkan persaudaraan. Kalau ada tamu, niatkan dalam dirimu niat yang baik katanya. Apa niatnya katanya? Kalau dia ditakdirkan meminta-minta, niatkan saya akan membantunya. Kalau ditakdirkan dia akan meminta fatwa kepadamu, bertanya tentang agama kepadamu, berilah dia jawaban. Kalau dia meminta pertolongan, berilah dia pertolongan. Lihatlah Imam Syafi'i menggabungkan tadi. Menanamkan niat dalam hati, niat yang baik dan mengajari. Berkata salah seorang murid Imam Syafi'i kepadanya, "Dalluni ala amalin la azalu bihi amilan lillah." Fakilalahu anwil khaira. Fa innaka la tazalu amilan wa in lam ta'mal. Ta Fa tak malu wa in adamal amal. Fa innahu man nawa an yusalliya bil laili fanama katablahu nawam sawabu man nawa an yaf'alahu. Ada seseorang bertanya kepadanya, "Tunjukkan kepadaku amal yang senantiasa dengan itu aku beramal karena Allah." Maka beliau mengatakan, "Niatlah engkau melakukan kebaikan." Karena apabila seseorang, apabila kamu meniatkan kebaikan, maka engkau berada dalam kebaikan itu walaupun engkau tidak melakukannya. Dianggap sebagai orang yang melakukan keamalan itu walaupun engkau tidak melakukannya. Karena niat dalam kebaikan dianggap amal walaupun tidak amal. Beliau mengatakan kalau seseorang niat sholat malam lalu dia tidur. Lalu dia nyenyak tidurnya sehingga tidak bangun, maka dia akan mendapatkan pahala seperti amalnya. Dan lihatlah niat yang baik ini akan ditulis oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis yang menunjukkan niat yang baik adalah lebih baik ketimbang amalnya. Pokoknya Nabi Sallam, Man sa'alallaha syahadata, balagallahu manazil syuhada wa in mata ala firasyihi. Kalau seseorang meminta kepada Allah dan meniatkan untuk mati syahid, maka dia akan disamakan derajatnya dengan para syuhada walaupun dia meninggal di atas pembaringannya. Lihatlah kepada kisah ini di mana orang akan ditulis dengan niatnya dan akan mencapai niatnya. Ada satu sahabat dan tiga tabiin berkumpul di depan Ka'bah. Mereka adalah Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Marwan ibnu Hakam, dan Uman Abdullah bin Umar. Berkata salah seorang di antara mereka, Tamannau, marilah kita menyebutkan cita-cita kita. Wakala ibda, mulai dengan dirimu wahai Mus'ab. Maka beliau mengatakan, Fa'ana wilayatul Iraq. Aku adalah pingin menjadi penguasa Irak, menjadi gubernur Irak. Dan aku pingin menikahi dengan dua orang wanita di sana. Disebutkan namanya Sukaina dan Aisyah ibnu Tolha. Maka dia mendapatkannya. Sehingga dia menjadi gubernur Irak, kemudian menikahi dua wanita yang tadi disebutkan. Allah mengijabah dan menyampaikan cita-citanya itu. Adapun Urwah ibnu Zubair mengatakan adapun aku adalah hadis dan fakih. Maka betul-betul Urwah ibnu Zubair merupakan salah seorang fuqaha sab'ah. Di antara tujuh para tabi'in yang fakih. Dan beliau ada merupakan seorang muhadis yang kita tahu dalam ilmu hadis dalam Sahih Bukhari tidaklah kita membaca hadis kecuali kita akan melihat ada sana Urwah an Abihi an Aisyah. Kita akan mengetahui dari Urwah dari bapaknya dari Aisyah dari Urwah dari Abu Hurairah di mana beliau betul-betul menjadi seorang muhaddis. Karena cita-citanya tadi. Kemudian Marwan ibnu Hakam <coughs> betul-betul menjadi seorang penguasa dan mendapatkan kerajaan. Adapun Abdullah bin Umar belum mengatakan fa'anal jannah, adapun aku adalah surga. Maka mereka semuanya mendapatkan apa yang dicita citakan kalau setiap mukmin mencita-citakan persaudaraan, mencintai saudaranya dan ingin menunaikan hak persaudaraan dengan saudaranya, maka semuanya akan diberikan oleh Allah taala sehingga betul-betul terjadi persaudaraan. Tetapi terkadang hari ini hilang dalam setiap hati di antara kita persaudaraan ini. Maka sirnalah dan tidak pernah diajarkan dalam jiwa kita, dalam anak kita, dalam keseharian anak kita. Tidak seperti apa yang terjadi di kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim dalam ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang tadinya. Kemudian di antara yang membatalkan persaudaraan tentunya telah terjumusnya sebagian kaum muslimin kepada penyakit-penyakit yang dilarang oleh Nabi SAW. Al-hikdu. Al-khudlan. At-tahkir. Di mana di antara kita melanggar setiap yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang merupakan sebab-sebab permusuhan. Seperti apa? Al-hasad. Hasad di antara kita. Al-hikdu. Dendam, iri, Kemudian apa? Menghinakan. atau kabur, kesombongan, ada mutawadu, tidak ada tawadu. hubud dunia, kecintaan dunia. Yang menjadi ikatan kita adalah dunia. Dan kita melanggar apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Seperti dalam bentuk jual beli, dalam pernikahan seperti menghitbah-hitbahannya temannya melakukan najas dalam jual beli dan banyak macam yang disebutkan dalam hadis-hadis. Kemudian di antara yang sangat penting bahwa kaum muslimin hari ini juga tidak menunaikan wasilah-wasilah persaudaraan. Contohnya apa? Bahasa satu wajhi indaliko, bermuka ceria ketika ketemu. Kemudian apa? Al-badlu. Sikap dermawan. Al-jud wal karom. Tidak ada kedermawanan di antara kita. Kemudian apa? Tidak membantu saudaranya. Perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam, menjawab salam, memenuhi undangannya, membantu saudaranya, menengok ketika sakit. Oleh sebab itu, lihatlah kepada hadis-hadis ini sebagai penutup di kajian ini. Pertama, Nabi SAW menggambarkan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahatu warakuha wa fi riwayatin maka itu seperti permisalan muslim wa dan itu adalah pohon kurma sesungguhnya di antara pohon ada pohon yang tidak jatuh daunnya dia adalah perumpamaan seorang mukmin dia adalah pohon kurma Apa yang digambarkan oleh Allah Ta'ala tentang orang beriman seperti pohon kurma. Apa yang digambarkan oleh Nabi SAW seorang mukmin seperti pohon kurma. Kenapa? Para ulama mengungkap ada 20 persamaan antara iman dengan pohon kurma, antara orang beriman dengan pohon kurma. Kita sebutkan dua. Berapa persennya dari 20? Kita sebutkan dua saja. Di mana pohon kurma digambarkan toyib, pohon yang baik, pohon yang indah. Maka seorang mukmin itu mesti toyib. Toyib apa? Pikalamihi, toyib dalam ungkapannya, toyib lidahnya. Toyibun fi wajihi, toib dalam sisi wajahnya ketika ketemu mengenakan. Toyibun fi harokatihi, toib ketika dia melakukan aktivitas. Toyib orang mukmin itu. Orang mukmin itu adalah seperti pohon kurma dalam seluruh unsurnya bermanfaat. Seluruh unsur pohon kurma dari mulai akarnya, batangnya, dahannya. Kita tahu ya sapu lidi, lidinya. Daunnya. Jangan ditanya tentang buahnya. Semuanya memberikan manfaat. Maka orang mukmin dari seluruhnya memberi manfaat kepada yang lainnya. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ayulna khair, kola anfa'uhum linnas. Orang mukmin yang paling baik adalah yang memberi manfaat kepada yang lainnya. Yang orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Digambarkan ini tayyib orang mukmin itu rahmat. Kemudian lihat kepada hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara sekian sebab orang masuk surga karena memberi manfaat. Bahkan bukan hanya kepada manusia, hatta kepada binatang. Tidaklah kita mengetahui seorang wanita masuk surga karena seekor anjing. Menghilangkan dahaganya, menghilangkan rasa laparnya, dia masuk surga karena seekor anjing. Bagaimana kalau kita hari ini memberi makan kepada sesama muslim? Yang bertakwa, yang soleh, yang soleha. Nabi SAW menyatakan, Ra'aitu rajulan yataqollabu fil jannah li syajaratin Kota'ah ayu nas. Nabi SAW mengatakan, aku melihat orang mondar-mandir di surga. Karena memotong kayu yang menjulur ke jalan. Karena takut memadorotkan orang lain. Subhanallah, dia masuk surga karena memotong kayu yang memadorotkan orang. Tidaklah kita mengetahui Nabi SAW mengatakan akan muncul dari pintu ini seorang penghuni surga Ternyata apa disebutkan bahwa orang itu tidak tidur kecuali dia telah memaafkan saudaranya yang telah mendolimi dirinya. Dia tidak tidur kecuali telah menghilangkan rasa iri, rasa dendam, rasa benci dalam hatinya kepada kaum muslimin. Membersihkan hatinya dia masuk surga. Rasulullah Hasan bertanya kepada para sahabat dan di situ ada para sahabat banyak. Salah satunya Abu Bakar. Man min kumul yauma ima? Pakola <coughs> Abu Bakar anak. Man minkumul yawma ittaba'a janazatan faqala ana. Man minkumul yawma at'ama miskina faqala ana. Man minkumul yawma ada maridan faqala ana. Siapa yang hari ini telah saum? Abu Bakar mengatakan aku. Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan aku. Siapa yang hari ini telah memberi makan kepada miskin? Aku. Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Aku kata Abu Bakar. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang mengumpulkan empat amal yang tadi dalam sehari, kecuali dia masuk surga. Satu amal berkaitan dengan dirinya, tiga amal berkaitan dengan yang lainnya, berkaitan dengan kedermawanan, berkaitan dengan ukhuwah. Dan sebaliknya sebagai hadis yang terakhir yang saya akan bacakan. Sekian hadis menunjukkan bahwa manusia diadab karena bentuk keboliman kepada saudaranya. Dakholat imro'ah lihirrotin. Habasatha walam atamatha. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Karena dia menahannya tidak memberi makan. Bagaimana kalau kita mendolimi manusia, mendolimi seekor kucing masuk neraka? Hadis ini menunjukkan bahwa buah dari ukhuwah adalah harus dermawan. Nabi SAW mengatakan, At-tadrunal mal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Lalu Nabi SAW mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan sholatnya. Datang dengan sodakohnya, datang dengan saumnya, datang dengan amal kebaikannya lakin qad syatama hada wa qadafa hada wa daraba hada wa akhadha mala hada orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan amal kebaikan namun sayang dia telah menggibah si pulan, melaknat si pulan, menuduh si pulan, memukul si pulan, mengambil harta si pulan. maka kebaikan dia diambil oleh orang-orang yang didoliminya tatkala kebaikannya tidak cukup maka kejelekan orang yang didoliminya dilemparkan kepada dia maka dia dimasukkan ke neraka akibat apa kedoliman Nabi SAW mengatakan, Man dolama qaida sibrin minal ardi tawakoh bisabi arodin. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang dolim dari saudaranya, maka Allah akan mengalungkan nanti yaumal kiamah dengan tujuh lapis bumi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala kalau kita memahami hadis-hadis ini tidak akan ada koruptor hari ini. Tidak ada orang yang melakukan korupsi hari ini mengambil harta orang tidak akan ada orang yang melakukan riswah. Tidak ada orang yang melakukan keboliman. Tidak akan ada orang yang menghinakan yang lainnya. Tapi dia akan bersaudara. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, surga disediakan bagi orang-orang yang bersaudara. Lihat dalam ayat yang tadi, ahli surga mereka bersaudara. Orang mukmin di dunia bersaudara dan orang mukmin di akhirat adalah bersaudara. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, ahlu maksiat, nanti mereka bertikai di dunia, mereka juga akan bertikai nanti yaumal kiamah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang banyak ketika mereka bersaudara di dunia secara bohir. tentang kekufuran, tentang kesyirikan, tentang bid'ah, tentang maksiat, Bahkan mereka akan berseteru nanti dengan syaitan laknatullah dan tidak ada lagi persaudaraan nanti di sana. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kaitan dengan persaudaraan <clears throat> yang digambarkan oleh kaum salafus soleh. ridwanullahi taala alaihim. Demikianlah mungkin materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan atau nanti di sini ada kuis dari panitia kalau dia tahu. Taib, demikianlah kajian dan nasihat-nasihat yang telah kita simak bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita aplikasikan ke dalam hidupan kita sehari-hari. Tip untuk acara selanjutnya Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesi tanya jawab bagi para ikhwah dan para jemaah sekalian yang mau bertanya silahkan bisa melalui kertas ataupun berdiri langsung. Kemudian juga bagi para pendengar streaming radio bisa menyampaikan pertanyaannya melalui SMS 0813 2606 7023. Sekali lagi 0813 2606 7023. Silakan bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya. Taib, di sini ada pertanyaan dari jamaah. Afwan Ustaz, saya ingin menanyakan suatu pertanyaan. Bagaimana cara menyikapi saudara kita yang memiliki sifat hati yang keras? Sukron. uh, eh, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan yang tadi bagaimana kita menghadapi orang yang hatinya apa? keras. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada istilah para ulama, ungkapkanlah kalimat yang positif. Kalau antum punya saudara dinasehati tidak menerima nasihat, maka tempulah dua perkara. Pertama, husnudon. Yaitu baik prasangka. Kemudian sikoh Allah. Besar harapan kepada Allah bahwa saudara kita akan menerima nasihat kita. Karena setiap orang yang menasehati temannya, lalu dia telah mengatakan temanku tidak bisa dinasehati. Dan temanku tidak mungkin dinasehati. Maka terkadang Allah akan membuktikan apa yang ada dalam hatinya. Yang kedua, ungkapkanlah kalimat yang positif. Seseorang tidak boleh mengatakan saudaraku keras hatinya. Tapi ungkapkanlah, saudaraku belum memahami nasihatku. Ungkapan ini bukan berarti kita membenarkan kebatilan. Ungkapan ini adalah bukan berarti kita mencintai orang itu berada dalam sebuah kesalahan. Tetapi Itulah yang diungkapkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau datang ke Taif, lalu beliau dilempari oleh orang-orang Taif sampai beliau luka dan sebagian giginya rontok. Maka malaikat menawarkan agar gunung dilemparkan ke mereka supaya mereka tenggelam. Maka Nabi SAW mengatakan, Innahum qawmun yajhalun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahil. Lalu beliau berdoa, Ya Allah semoga dari keturunan mereka muncul generasi yang menerima dakwah ini. Maka dari ungkapan inilah muncul kaum Ansor yang membela dakwah Islam ini. Itulah sejarah yang dibuktikan oleh Nabi SAW. Semestinya kita kalau sesama muslim harus lebih dari itu. Dan Nabi SAW itu diungkapkan untuk orang kafir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tanyaan, pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang selalu ingin menang dalam berbicara dan memojokkan orang lain? Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala para tolabatul ilmi, mungkin ini tanya, pertanyaan dari para tulab ya. Dan mungkin ini dalam kehidupan sehari-hari ya. <laughs> Temannya ingin menang, ya. Pertama, saya berikan contoh, biasanya orang yang nyebut tadi itu tidak lebih beda dari temannya. Maaf ya. Obati dulu ya. Sebelum mengobati orang lain, obati diri kita. Biasanya kalau orang itu menganggap yang lain pingin menang, justru dirinya yang pingin menang, tapi tidak menang gitu. ya. <coughs> Maka ini pun bisa melakukan dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa seseorang bisa menunjukkan adab kepada saudaranya. Ya, tunjukkan ketawaduan kita. Tunjukkan adab kita dalam berbicara, dalam nada, dalam tutur bahasa. Sebab terkadang seseorang akan berubah dengan melihat saudaranya dan merasakan isi hati saudaranya. Yang kedua, bisa melakukan nasihat ketika setelah selesai berbicara. Jadi jangan dikatakan kamu tidak beradab, jangan langsung di situ. Ya mungkin setelah sehari atau setelah dua hari, antum kasih nasihat. Pemirsa antum bilang, sepertinya ketika antum kemarin berbicara, antum itu nadanya kurang baik, tutur katanya sepertinya memojokkan orang. Antum katakan. Nah, kita lihat, mari kita baca buku. Antum kalau para talabatul ilmi melihat atau nasihatnya caranya dengan cara yang baik. Antum pura-pura. Akhi, e, tolong bacakan tentang adab munakosah. Itu bisa caranya. Dikasihkan bukunya kepada teman antum. Akhi, coba bacakan tentang adab munakosa. Mari kita sama-sama membacanya. Ternyata dalam adab munakosa itu disebutkan tentang adab yang tadi. Maka teman kita akan berubah insya Allah. Ya berbeda dengan mungkin antum ketika waktu itu melihat kesalahan dalam teman antum, lalu ya dibetulkan waktu itu, wallahu taala alam. Eh, ini ada pertanyaan Ustadz dari Ikhwah melalui streaming radio. Bagaimana agar tidak mudah marah pada orang lain? Bagaimana agar tidak mudah marah kepada orang lain? Apakah ada tipsnya? Barakallahu fiqh. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Apa tip agar tidak marah Pertama, ya kita tahu memang marah ada dua, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Pertama, kita mengetahui tentang keutamaan menahan emosi, menahan marah atau angkara murka. Di mana Rasulullah SAW pernah diminta nasihat oleh salah seorang di antara para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, La takbab La takbob. la takbob. Engkau jangan marah. Engkau jangan marah. Engkau jangan marah. Sesuatu nasihat tidak akan diulangi kalau tidak ada kedudukannya. Kalau bukan satu kemuliaan. Nabi SAW menasehati la takbob. la takbob. Kemudian Al-Quran juga mengatakan wal qadiminal ghaidha wal afina anin nas. Bahwa salah satu ciri ahlu surga, salah satu ciri orang-orang bertakwa yang disediakan surga oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang menahan emosinya. Orang yang menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya. Kemudian yang kedua, pahaminya bahwa dalam keumuman marah ujungnya tidak baik dan lemah lembut itu adalah kebaikan. Kita berikan contoh. Satu contoh yang sangat mulia. Ketika ada sahabat bersama Nabi SAW, lalu muncul Arab Badui kencing di masjid. Tentunya ini adalah kemungkaran. Lalu para sahabat ridwanullahi taala alaihim menampakkan kemarahannya dengan menghardik mereka dia bahkan akan diusir dari masjid dengan suara dan dengan tindakan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengungkapkan emosinya, marahnya, tapi dengan kelebutan. Qala daun. Biarkan dia sehingga selesai kencingnya. Apabila dia selesai kencing, maka tuangkan air ke tempat kencingnya dengan air satu ember. Maka berarti telah suci kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang itu, dengan bahasa yang lembut, tidak mengatakan dasar kamu goblok, tidak tahu adab di masjid. Dasar kamu orang kurang ajar. Orang yang tidak tahu tata kerama kamu kencing di masjid. Beliau tidak mengungkapkan kalimat itu, tapi beliau mengatakan, Ya fulan, inna hadal masjida la yasluhu fihi qadaratu wala najasat. Wahai pulan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid ini untuk taklim, belajar, zikir, tasbih, sholat, tikap dan sejenisnya merupakan ibadah. Maka orang itu berkata, Allahumarhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad yang lemah lembut. Yang galak-galak tadi jangan dirahmati katanya. Dan kita mengetahui bahwa kebaikan golibnya dari kelembutan. Bahwa kebaikan golibnya dari sikap menahan diri. Kita lihat tadi. Ketika orang itu kencing di masjid. Diingkari dengan sikap yang keras maka memungkinkan banyak mabarak. Pertama, orang yang sedang kencing berhenti sakit. Yang kedua, air kencingnya akan kemana-mana, ke badannya, ke pakaiannya. Kemudian akan menjadi tempatnya banyak. Sehingga memerlukan banyak air untuk membersihkannya. Menyakiti orang, membutuhkan air yang banyak untuk menuangkannya, untuk menyiramnya. Tapi ketika orang itu bersikap lemah lembut, tempat kencingnya satu tempat, orangnya selesai kencing, keluar ungkapan yang baik. Ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad. Dia berdoa. Tapi sikap yang keras berawal dengan semata-mata emosi banyak ujungnya apa? Tidak baik. Ya. Sebagian dalam sejarah orang mentadaburi ini. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, memang tidak selamanya marah itu tercela. Tapi kalau saya gambarkan gini, umumnya orang yang marah ketika akan mengingkari sesuatu karena dia tidak bisa berkomunikasi. Contoh, seorang ustadz, seorang guru. Karena ini siapa saja kan pendidikan kita. Seorang guru, seorang ustadz. Ketika muridnya itu melakukan kesalahan, dan dia tidak mampu bagaimana merubah dengan lemah lembut, maka dia memberikan ancaman. Ima kamu berubah atau kamu pergi dari mahad ini. Dia cuma bisa itu. Lain dengan orang yang punya kelembutan, dia bisa menyapa anaknya ini, berdialog. Dia bertanya, buat apa kamu pergi ke sini? Atas dorongan siapa kamu ke sini? Diajak dialog. Dicari penyebabnya dia melakukan apa pelanggaran ini. Lain dengan orang. Seorang suami yang tidak bisa berdialog dengan istrinya juga sama. Ujung-ujungnya kalimat cerai. Setiap hari kalau kamu tidak ikut saya, kamu cerai. Kalau tidak taat sama saya, kamu cerai. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdialog dengan istrinya. Bagaimana istrinya agar mendengarkan ucapannya? Umumnya bahwa sikap marah itu berawal dan buah dari kesempitan orang. Ketidakmampuannya. Bagaimana berinteraksi. Bagaimana menyampaikan kebenarannya. Tapi juga tidak selamanya. Karena Rasulullah SAW pun marah. Ya. Jadi orang memilih marah dan menjadikan utama marah biasanya apa? <clears throat> Ketidakmampuannya untuk menyampaikan keberahan dengan kelembutan. Dan ini adalah gambaran semoga ini bisa menjadi apa? Menjadi satu titik untuk berubah seseorang itu dari marah. Allah taala alam. Tuhib, ini ada pertanyaan bagus sekali. Afwan Ustaz, bagaimana cara mencikap, men, menyikapi orang-orang yang senang menjelek-jelekan orang lain? Ya, syukron. Menjelek-jelekan orang lain. <coughs> ya kita tahu tadi bahwa bahaya dan dosa gibah, dosa mencela, dosa menghinakan orang lain. Itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Dosa besar. Walaupun tentunya di bawah dosa syirik ya. Tidak diragukan lagi. Tapi ini dosa besar. Sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis dia adalah termasuk orang yang bangkrut. Dia termasuk do, apa orang yang bangkrut nanti yaumal kiamat. Bahkan Nabi Sallam mengatakan bukan orang mukmin yang sejati yang suka melaknat, yang suka mencacati yang lainnya. Bukan seorang mukmin yang hakiki. Bukan mukmin yang sejati. Lihat ya. Ungkapan kaum salafi tentang persaudaraan dengan yang lainnya. Tolhah ibnu Musarib mengatakan, ungkapan yang sangat agung. Lalu kiyuka ahabu ilayya minal asal. Beliau mengatakan ini lihat. Bertemu denganmu lebih aku senangi ketimbang mendapatkan madu. Nah ini salafus saleh ridwanullahi taala alaihim mengungkapkan kecintaan, mengungkapkan persaudaraan. Ya tentunya berbeda dengan kita hari ini. Yes. Ya. Si ada waktu silahkan. Nanti untuk soal apa hadiah. Apa apa masih ada? Taib. Tiga menit lagi silakan. Ada satu pertanyaan lagi. Afwan Ustadz, saya adalah salah seorang yang diberi amanah. Sikap apa yang harus anak ambil jika ada yang melawan dari peraturan yang su yang sudah ditetapkan? Dan bolehkah saya marah jika sudah melewati batas? Syukran. Uh, seseorang diberikan tugas atau amanah kekuasaan, jabatan, atau apa saja. Ya. Dan dia melihat saudaranya melanggar. Bolehkah dia untuk marah? Iya. Marah boleh. Tetapi marah itu Dalam mengingkari kemungkaran Marah ketika akan menasehati orang dengan marah, maka gambarannya itu seperti mengobati dengan kain. Kalau orang itu akan betul tanpa dimarahi, jangan dimarahi. Gitu. Tapi marah diperbolehkan. Tapi terkadang hatta marah tidak perlu ditujukan kepada seseorang. Contoh, Nabi SAW melihat ada dahak di masjid di Jidar. Patalawan <coughs> wajhuhu. Ketika Nabi SAW melihat ada dahak di tembok, maka Nabi SAW kelihatan wajahnya berubah, menunjukkan kebenciannya, menunjukkan kemarahannya. Fahakkahu biyadihi. Maka beliau membersihkan dengan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW mengungkapkan satu ungkapan kepada seseorang Afattanan anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, engkau telah membuat fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, tetapi tidak menunjukkan satu kalimat kepada seseorang. Ketika ada orang yang sholat berjamaah, lalu beliau ke depan tidak sejajar dengan barisan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Latusawuna sufufakum Aw liyukhlifanallahu baina wujuhikum Fi riwayatin baina Nabi SAW dengan keras Kalian merapatkan barisan kalian ataupun Allah menjadikan hati kalian bercerai-berai. Nabi SAW tidak mengatakan, hati-hati kalian jangan seperti dia. Walaupun mengungkapkan dengan ungkapan yang keras, tapi dengan hikmah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan orang yang berwudu dan bagian dari tumitnya tidak tercuci. Maka beliau pun mengungkapkan dengan kalimat yang keras dan kalimat ancaman, tapi tidak menyebutkan langsung orangnya. Qala wailul aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Nabi SAW mengatakan, selaka. ada neraka. Akan disentuh oleh api neraka tumit yang ketika dia berwudu tidak sentuh oleh air. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ini pelajaran-pelajaran yang sangat agung. Walaupun marah, satu ketika tidak menyebutkan orangnya. Tidak menyebutkan orang. Yang dalam kesimpulannya marah boleh. Menyebutkan nama boleh. Tapi dalam kesimpulannya itu adalah bukan sebagai langkah awal. Selama saudara kita bisa dinasehati dengan cara yang lembut, bisa dikasih tahu dengan cara yang lembut, maka kelembutan adalah merupakan awal segala sesuatu. Sebagaimana kita lihat dalam apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai nasihat terakhir, ternyata kelembutan ini dilakukan oleh Nabi Wasallam tidak hanya kepada sesama Muslim, Bahkan terkadang kelembutan itu lebih didahulukan kepada orang yang jauh. Ketika maslahatnya besar ketimbang kepada orang yang dekat. Rasulullah SAW dalam satu ketika memberikan gonimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan beliau tidak memberikan gonimah kepada yang telah lama Lihat di sini Nabi Sallam memperlihatkan ukhuwah, memperlihatkan kedekatan kecintaan. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar. Ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi Wasallam memberikan maaf kepada orang yang akan membunuhnya. Itu orang yang ketika Nabi Wasallam duduk di bawah sebuah pohon, Lalu orang itu mengatakan mayamna'uka min hadasaib. Siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Maka Nabi SAW mengatakan Allah. Lalu bergetarlah orang itu dan jatuhlah pedangnya. Nabi Sallam balik kembali. Mayamna'uka min hadasaib. Apa? Siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Lalu Nabi Sallam meninggalkan orang itu dan memaafkannya dan pergi. Sehingga orang itu masuk Islam. Tetapi Nabi Sallam tidak memaafkan Ubay ibnu Kaab, maaf Kaab ibnu Malik, Kaab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau tidak ikut perang dan menghukumnya 50 hari tidak ditanya dan tidak dijawab salamnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kembali kepada maslahat artinya. Satu ketika beliau memaafkan, orang yang dianggap sangat jauh dengannya. Tapi beliau menghukum orang yang sangat dekat dengannya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala dihukum 50 hari. Sampai Allah taala mengemaafkan mereka tiga orang itu. Ya. Dan menunjukkan mereka istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita semua dan sebagai kalimat yang terakhir, kalau begitu, maka semuanya adalah juga tergantung kefakihan kita memahami tentang sejarah perjalanan Nabi Wasallam, Sikap Nabi Wasallam dalam seharian, bagaimana menampakkan persaudaraan itu. Terkadang dengan memaafkan, terkadang juga dengan marah. Ya. Barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan ini mungkin sebagian pertanyaan yang saya bisa jawab dalam kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah di bulan depan ya di Kamis yang pertama kita akan bisa ketemu lagi Insya Allah. demikianlah acara sesi tanya jawab. Uh, untuk para ikhwah sekalian, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah acara selanjutnya yaitu di hadapan kita semua ini ada berbagai macam hadiah, ada Al-Quran, kemudian ada baju muslim. Ya, bagi siapa anda-anda yang bisa menjawab pertanyaan dari Al Ustaz Abu Qatadah, maka akan mendapatkan hadiah. Terima kasih. <coughs> <coughs> uh, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin walaupun isinya sebuah nasihat ya dari para salafus soleh dan bentuk e, realita salafus soleh dalam menggambarkan persaudaraan, e, sehingga mungkin bagi para jamaah agak sedikit sulit untuk menghafal apa yang tadi apa disampaikan, tapi tidak mengapa, insya Allah bisa mengambil satu pelajaran Eh, pertanyaan yang pertama yang hadiahnya pakaian ya. Hmm. Pertanyaannya apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang persaudaraan? Di mana kaum salafus saleh menggambarkan tadi. Ya. Ya, maju ke depan. Ya, tolong. Ya. Oh, bukan Abdullah bin Mas'ud. <coughs> Ungkapan Abdullah bin Mas'ud. Betul, Betul? Berdiri sih. Itu bukan ungkapan Abdullah bin Mas'ud ya. Itu kisah yang lain. Terus apabila Ya, satu lagi, kalau bukan sakit dan tidak ada kebutuhan dan tidak ada kesibukan apa kata imam? Ya, kami akan menziarahinya. Dan itu hakikat persaudaraannya. Ah, Ahsanta, walaupun nggak apa-apa. Itu adalah uluwil himmah karena bawa tulisan. Palahu hadiah. Silahkan dikasih Baik, hadiah. Silahkan diambil hadiahnya. Yang kedua, ucapan Imam Syafi'i dengan muridnya. Ya, betul. Ya, sambil berdiri. Ucapan Imam Syafi'i kepada muridnya. Uh, bukan ucapan Imam Syafi'i itu. <laughs> ucapan Imam Syafi'i. Silahkan oleh antum dipilih. Ucapan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Jika dia minta sulitan bantulah. Jika dia minta fatwa, berikanlah jawabannya. E, kisahnya kurang sempurna sehingga kurang yeah. memberikan. <laughs> Diriwayatkan Ali Imam Syafi'i sedang duduk bersama murid-muridnya. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Iya. Nggak apa-apa, cukup. Ya, tadi udah disebutkan ya. Nggak apa-apa, Asanta. Jadi kisah Imam Syafi'i tadi kisah yang sangat agung sekali. Silahkan kasih Quran aja. Ya, kasih Quran. Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya ini tentunya kisah yang kedua, kisah yang sangat agung bahwa senantiasa ingin berbuat baik. Beliau mengatakan kalau ada orang mengetuk pintu, niatkanlah kebaikan kepada orang yang mengetuk pintu itu. Kalau dia akan meminta, niatkan kamu untuk memberinya. Kalau dia akan meminta fatwa, niatkan untuk memberikan jawabannya. Kalau dia minta bantuan, maka niatkan bagimu untuk membantunya. Subhanallah. Jadi kisah yang sangat agungnya. Yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam bentuk ungkapan tentang niat. Kebaikan, uhuah. Yang ketiga, ungkapan yang merupakan buah iktidar, artinya apa? Meminta maaf dan tidak ingin menghinakan. Itu ungkapan Abu Ishak Al-Kisai. Apa ungkapannya dan ceritanya seperti apa? Fadol, yang bisa jawab? Berdiri? Fadol. Abu Ishaq Al-Kisai. Ya, silakan. Ya, asanda. Walaupun kisahnya tidak sesempurna yang tadi. Di mana ada orang yang datang kepada beliau dan beliau meminta bantuan, kemudian beliau memberi bantuan. Setelah orang itu mau pergi, setelah orang itu pergi maka Abu Ishak Al-Kasai menangis. Lalu keluarganya bertanya, "Apa yang menyebabkan kau menangis? Padahal kau telah membantu." Maka beliau mengatakan, Aku menangis karena aku lalai, tidak melihat keadaannya, tidak melihat ke rumahnya, tidak mengetahui akan kebutuhannya. Sehingga orang itu harus datang kepadaku untuk mengemis kepadaku dan dia memperlihatkan kepadaku artinya wajah kesedihan, wajah kehinaan. Dan ini ungkapan yang sangat agung yang diungkapkan oleh Imam Abu Ishaq Al-Kasai. Hadiahnya si baju, kain. Yang selanjutnya, semuanya pelajaran, ya, walaupun ini pelajaran. Apa salah satu ungkapan Imam Abdullah Ibnu Mubarak tentang uhuwa? Ya, dari dari atas. Oh iya, fadhal. Ya, ahsanta, belaka hadiahnya. Walaupun di atas, bagus. Imam Ibnu Mubarak salah satunya mengungkapkan, Demi Allah aku lebih mencintai saudara-saudaraku ketimbang keluargaku dan anak-anakku. Beliau mengatakan, kenapa? Sebab mereka saudara-saudaraku mengingatkan aku tentang akhirat. Sedangkan anak dan keluargaku dalam arti istriku mengingatkan aku kepada dunia. Ahsanta. Baik, silakan turun. Ada apa-apa ini nanti dikasihkan. Iya. Hadiahnya adalah buku. Hadiahnya adalah buku ya. Kemudian mungkin waktunya udah jam 8 dan waktunya sampai jam 8. Pertanyaan terakhir satu lagi pertanyaan. Ya satu lagi pertanyaannya. Masih banyak, tapi waktunya insya Allah di lain kesempatannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengungkapkan beberapa poin ya yang akan merusak persaudaraan. Apa saja? Banyak sekali. Hah? Yang dekat pintu, yang dekat pintu itu. Ah, ah, iya. Ya, silakan. Silakan berdiri, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yang bisa jawab? Ya, kalau enggak ini aja ini ya, yang tadi. Modal anta. Tadi antum kan angkat tangan? Iya, modal. Hilangnya niat baik ya. Yang kedua, ah, menghinakan, apalagi iri. ah Nggak apa-apa, dibantu sama temannya. Ini, nggak apa-apa, nanti dapat hadiah. allah kum, kum. Hah? Ya, minimnya pendidikan untuk terus apa lagi? Hah? Ya, tidak tidak menunaikan wasilah-wasilah persaudaraan. Terus? Hah? hilangnya apa? Ya, yaitu termasuk wasilah, termasuk kedermawanan dan sebagainya. Dan tidak menghindari apa poin-poin yang menjurus orang kepada <coughs> pertikaian. Kemudian nah ini dapat kasihkan hadiah buku aja. Ya, padahal. Ya. silahkan ambil hadiahnya. Satu pasang pasangannya. Oh ya. Tadal, silakan. Silakan. Eh, dua-duanya bisa tepat tadi. Ini satu pasang pasangan. Ya. Ambilkan. ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini masih ada insya Allah. Dan ini lebih sulit dari yang sebelumnya. Di dalam poin yang terakhir, tadi saya menyebutkan bahwa di antara bentuk motivasi ya, orang untuk melakukan dan menjaga persaudaraan Tadi saya telah menyebutkan ada poin-poin penting sebagai nasihat terakhir agar kita senantiasa menjaga persaudaraan, membangun persaudaraan. Tadi saya menyebutkan dua poin yang sangat penting. Apa saja? ya, ini aja nih, yang dekat. Enggak, sebutkan jangan dulu hadisnya. Tadi saya menyebutkan dua perkara. Ya, ini bagian jawabannya, tapi saya tadi menyebutkan sebagai akhir dari nasihat bahwa di antara perkara yang bisa menjaga persaudaraan dan memotivasi untuk tetap menjaga persaudaraan ada dua perkara yang sangat agung. Apa? Ada nasihat bentuk hadis-hadis yang tadi saya sebutkan. Ada dua bagian hadis. Ya. Mana? Betul, man? Ya, silakan. ya. Silakan berdiri. Itu mau ya silakan. Ya, tadi saya menyebutkan bahwa dalam beberapa hadis Nabi SAW telah menyebutkan bahwa manusia masuk surga karena bentuk kedermawanan, bentuk kebaikan, memberi manfaat kepada yang lainnya. Dan ini adalah buah dari uhuwah. Dan Allah Ta'ala dan Nabi SAW menyebutkan orang masuk neraka karena dia melakukan bentuk-bentuk kedoliman, tidak melakukan bentuk persaudaraan dengan dengan yang lainnya. Dan tadi tadi disebutkan apa? Hadis-hadisnya. Dan ini memberi motivasi sehingga tadi disebutkan oleh A ini menjadilah seorang mukmin yang dia tidak melakukan sesuatu kecuali memberi manfaat kepada yang lainnya. Dia tidak berkata kecuali kata-kata itu ada manfaatnya, kecuali menyenangkan yang lainnya. Dia tidak melakukan aktivitas kecuali aktivitas itu bermanfaat untuk apa? Yang lainnya. Dan cukup kita malam ini sampai di sini pertanyaannya dan baginya hadiah. Silakan. Betul. Untuk diberikan hadiah. Baju Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para tolabatul ilmi, baik ikhwan ataupun para santri yang telah ikut ya dengan hikmat mengikuti kajian ini sehingga juga ikut untuk menjawab beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan majelis kita diberkati dan kita bisa mengambil suri tauladan dari kaum salafus saleh. Semoga Allah telah meridhoi mereka bagaimana mereka bersaudara. Wa akhiru da'wana anil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita simak bersama kajian bersama Ustaz Abdul Qatadah Al-Athari. Kita tutup dengan doa kepada kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an